Adapun tema yang kita bahas, kita insya Allah akan membahas sebuah hadis yang sangat agung, ya. Hadis ya, dikenal dengan hadis ini adalah hadis Barirah, ya. Hadis Barirah. Karena hadis ini berkaitan dengan sahabiah yang bernama Bari Barirah, ya. Bagaimana hadisnya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih. Ya, hadis yang disepakati oleh dua orang imam yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ihda sunan annaha uqtiqat fa fi zawjiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u liman a'taq. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور برحم فقرب إليه بخبز وأدوم من أدوم البيت فقال ألم أر البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kata beliau, sesungguhnya Barirah seorang budak yang penuh berkah. Padanya diturunkan tiga hukum Allah. Ya. Akibat Barirah ini diturunkan tiga hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Aisyah, Aisyah menyebutkan annaha utiqat fa fi zawjiha. Ketika Barirah dibebaskan dari perbudakan, maka dia disuruh memilih untukkah tinggal bersama suaminya ataukah bercerai bersama suaminya. Kemudian kata Aisyah, ini hukum yang pertama. Ya, berkah hukum Allah turun akibat Barirah. Dia disuruh memilih untuk tinggal bersama suaminya ataukah dia bercerai bersama suaminya. Kemudian, waqala Rasulullah al-wala'u liman a'taq. Hukum kedua turun, hukum Allah turun kepada Barirah. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda al-wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala itu bagi orang yang membebaskan. Nanti akan saya artikan apa makna wala di sini. Al-wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala hak, wala ila itu bagi orang yang membebaskan. Kemudian wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu tafuru bilahmin. Dan pernah pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah istrinya. Pada saat itu beliau mendapati sebuah bejana. Pada bejana tersebut ada sebuah daging yang dimasak. Kemudian ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi menyuguhkan hidangan, disuguhkan sejenis ya lauk pauk ya, beliau tidak mendapati daging yang dimasak di atas bejana tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mana bejana yang saya lihat tadi yang kalian uh, yang kalian masak di atas kompor? Kemudian kata Aisyah, sesungguhnya daging itu wahai Rasulullah daging sedekah yang diberikan kepada Barirah. Kemudian kata Rasulullah sesungguhnya ya bagi Barirah sedekah dan bagi kita adalah hadi, hadiah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis ini terdapat tiga hukum Allah yang Allah turunkan kepada Barirah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Barirah ini adalah budak yang penuh berkah. Budak yang penuh berkah. Dari hadis ini sebagian ulama menulis sebuah tulisan, menulis sebuah kitab khusus menjelaskan hadis ini. Bahkan di antara mereka menyebutkan ada 400 faidah dari hadis ini. Faidah yang sangat banyak sekali. Di sini kita akan menjelaskan ya, inti dari permasalahan hadis ini. Pertama, di hadis ini menjelaskan bahwasanya Barirah dia ada seorang budak. Seorang budak. Barirah ini selain dia budak, juga dia sering membantu Aisyah dalam pekerjaan rumah tangganya. Ketika Bayrah ini dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasih pilihan kepada Barirah, mengasih tahu kepada Barirah bahwasanya dia memiliki khiar, memiliki hak pilih untukkah tinggal bersama suami ataukah dia bercerai bersama suaminya. Kenapa? Karena suami Barirah disebutkan dalam sebuah hadis dan dalam Sahih Bukhari, suaminya bernama Mugis. Mugis ini Mugis ini ada seorang budak. Dia seorang seorang budak. Ketika Bariro dibebaskan, Bariro menjadi mer merdeka. Pada saat itu Mugis beliau masih bu budak. Kemudian di dalam Islam jika seorang budak dibebaskan sedangkan suaminya ya masih budak maka dia memiliki hak pilih Untukkah dia tinggal bersama suaminya ataukah dia memilih pisah? Pada asalnya perempuan tidak boleh dia meminta talak kepada suaminya, ya, diharamkan di dalam agama Islam, ya. Tetapi kalau seandainya seorang istri tersebut sudah dibebaskan sedang suami masih budak di sini ada hukum hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Barirah memilih ditawarkan pilihan oleh Rasulullah SAW, beliau memilih untuk berpisah sama suaminya. Ya. Beliau memilih berpisah untuk suaminya, nggak mau tinggal dia bersama suaminya. Makanya kata kata Abbas, ya, ya kata kata Abda, kata Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna zawja barirah kana abdan yuqalu lahu mugis ya. Abbas menceritakan bagaimana sedihnya Mugis ya. Diminta cerai oleh istrinya ya. Diminta berpisah. Kata Abbas, bahwasanya Barirah memiliki seorang suami yang bernama Mugis. Ka'anni anzur ilaiha yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Kata kata Abbas, ya, saya melihat Mughirah menangis dia, ya. Melihat Mughirah sahabat ini mana menangis, dia berjalan di belakang Barirah meminta-minta untuk kembali, ya. Sampai air matanya ya, membasahi jenggotnya, ya. Kemudian Nabi pun berkata kepada Abbas, "Ya Abbas," kata Nabi, "Wahai Abbas, ala ta'jab min hubbi mughisin bariratin, barirata wa min bughdi barirata mughitha." Kata Rasulullah wahai Ibn Abbas, "Wahai Abbas, apakah engkau tidak terheran-heran? Lihat ini, ya. Begitu cintanya Mughis bersama Bari Barirah, ya. Tapi begitu bencinya Barirah terhadap Mughis, ya. Dia tidak tidak mau. Ya. Ala ta'ajab. Ya. Apakah engkau tidak heran melihat ini? Kemudian pun Rasulullah Rasulullah pun datang kepada Bari Barirah. Kata Rasulullah SAW, Lau rojatihi, wahai Barirah, kau seandainya kau kembali kepada Mughis, kepada suamimu. Kembalilah engkau kepada suamimu. ya Kemudian Barirah pun mengatakan, Qal ya Rasulullah tak muruni. Wahai Rasulullah, engkau memerintahkanku. Apakah ini perintah dari Allah? Apakah ini merupakan syariat? saya harus kembali kepada mugis? Kata Rasulullah, tidak. Inama ashfa Saya cuma hanya memberikan syafaat. Syafaat. Ini bukan perintah dari Allah, perintah Rasulnya. Tapi saya sebagai memberikan syafaat saja. Kalau hendaknya engkau kembali kepada kepada mugis. Kemudian kata Barirah, kalat la hajata Kata Barirah, saya tidak ada hajat pada mugis kata dia. Dia tidak mau tidak mau kembali. Ya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya Perbuatan Bari ini tidak tercelah. Perbuatan beliau tidak tercelah. Seseorang dia selama itu dibenarkan di dalam syariat perbuatannya tidak tidak tercela. Yang kedua perbuatan barirah seseorang boleh dia meminta untuk pisah dari suaminya jika bermaslahat baginya. Dan seseorang ketika mengambil yang lebih bermanfaat baginya maka dia tidak terce tidak celah terhadap perbuatan perbuatannya. Dan kasusnya Barirah Akibat Barirah ini turunlah hukum Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibebaskan bahwasanya seorang budak jika dibebaskan sedangkan suaminya masih budak dia memiliki hak khiyar, memiliki hak pilih. Untukkah dia tetap tinggal bersama suaminya ataukah dia berpisah pada suaminya? Kenapa? Karena di dalam Islam ketika seorang menikah disyaratkan kafaah, sekupu. Ya. Sedangkan seorang budak dan orang merdeka tidak sekupu tidak sekufu. Karena ada hukum yang berbeda antara orang yang budak dengan orang yang merdeka. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Bari Barirah. Karena dia tidak sekufu. Karena dia seorang budak, sedangkan Barirah dibebas, dibebaskan. Ya. Karena ini ada maslahat yang luar biasa. Jangankan masalah ini. Ya. Masalah sepele saja. Kadang-kadang ya, seseorang akibat tidak sesuai kadang-kadang berantem dalam keluarganya. Masa sepele contoh ya. Kalau misalnya istrinya biasanya berpendidikan tinggi ya. S1 misalnya di Unlam. Ya. Sedangkan suaminya SD1 Banjarmasin. Ya. Ya. Yang satu pintar lisannya, pintar bicaranya, yang satu pintar tangannya. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak sesuai ya. Yang satu cerdas, akhirnya pun lisannya pintar berbicara. Yang satu nggak pintar bicara tapi pintar tangannya. Ya, pintar, pintar tangannya. Kenapa kini tidak sesuai? Ya. Apalagi ya, kufuah dalam masalah budak dengan seorang yang merdeka, merdeka. Hukumnya ber, berbeda. Oleh karena itu dalam Islam ada beberapa hal yang diperbolehkan seseorang untuk khiyar, untuk meninggalkan suaminya atau suara suami meninggalkan istrinya. Di antaranya di dalam Islam ya pernah terjadi pada masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti keadaan Fairuz Al-Aslami. Fairuz Al-Aslami beliau menikah. Beliau menikah. Ternyata beliau menikahi dua orang yang bersaudara. Jadi istrinya kedua-duanya ber, bersaudara. Kemudian turunlah hukum Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak boleh seseorang menggabungkan dua bersaudari ya antara istrinya bersaudari satu sama lain. Akhirnya pun dia disuruh untuk memilih ke salah satunya. Pernah juga pada saat zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Amru, uh, Amr uh, Ghailan ibni Salamah. Ghailan ibni Salamah. Beliau ketika menikah, istri beliau 10. Ya. Istri beliau 10. Ya. Kemudian turun hukum Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya seorang tidak boleh yang menikah lebih dari uh, eh, 4. pun 6 pun dicerai, diceraikan. Ini khiyar, disuruh untuk memilih. memilih. Juga di dalam Islam, seorang suami boleh dia atau seorang istri boleh dia ya untuk meninggalkan suaminya jika seandainya misalnya suaminya memiliki aib diantaranya dia suaminya mungkin kena penyakit gila ya maka dia diberikan khiyar di dalam agama agama Islam lil maslahah untuk maslah maslahat ya. keadaan barirah ini menjelaskan kita tentang hu, hukum sebuah hukum bahwasanya seseorang diberikan kebebasan untuk memilih atau tinggal bersama suaminya jika seandainya dia bebas sedangkan suaminya masih masih budak. Adapun jika suaminya merdeka sedangkan dia dalam keadaan merdeka maka tidak ada khiyar. Dia harus tetap tinggal bersama suami suaminya. Kemudian hukum yang kedua dari hadis ini ya. Karena bari ini gulam yang penuh ber, berkah. Ya. Hukum yang kedua adalah kata Rasulullah al-wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala itu ya, bagi orang yang membebaskan. Apa itu wala? Wala itu adalah hubungan seseorang yang asalnya tidak ada kekerabatan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan nasab. Kemudian akibat dia bebaskan budak ini, akhirnya timbullah di sini hubungan kekerabat, kekerabatan. Kemudian jika seandainya orang ini meninggal yang dibebaskan ini, budak yang dibebaskan ini meninggal, maka yang membebaskan ini berhak mendapatkan warisan bu, budak ini jika seandainya budak ini tidak memiliki ahli ahli waris. Ini makna al-wala. Al-wala uliman a'taq. Kata Ustaz sebutnya al-wala, haknya wala adalah bagi orang yang membebas, membebaskan. Nah, Bariro ini ada seorang budak. Dia seorang seorang budak. Kemudian majikannya bersyarat kepada Barirah bahwasanya dia akan dibebaskan kalau seandainya dia bisa membayar 9 aukiah sembilan aukiah Satu aukiah itu ya sebanyak empat puluh dirham. Sebanyak empat puluh dirham. Dan dia dibebas setiap tahun dia harus bayar satu au aukiah Selama sembilan tahun jika dia bisa mampu membayar maka dia dibebas dibebaskan. Nah, ketika majikan yang menjanjikan demikian dia bersyarat. Ya, dia bersyarat bahwasanya jika ada yang membantumu maka haknya wala tadi bagi saya, bukan haknya yang membebaskan. Pada saat itu Barirah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta dibantu agar dibebas, dibebaskan. Maka Aisyah pun membantu Barirah ya, mengasih uang agar dibebas, dibebaskan. Ya. Pada saat itu majikannya mengatakan tidak, ya, boleh dibantu Barirah tetapi haknya wala jika dia merdeka, haknya wala itu haknya sah, saya. Jika seandainya Barirah meninggal, kalau seandainya dia memiliki harta tidak memiliki ahli waris, kata majikannya ini sayang mengambil harta hartanya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kata Rasulullah al-wala'u liman a'taq kata Rasulullah sesungguhnya wala itu ya bagi orang yang membebas membebaskan. Kemudian beliau mengatakan kullu syartin laisa min kitabillah fa huwa batilun walau kana mi'ata syartin. Kata Rasulullah setiap syarat yang bukan berasal dari Al-Quran, maka syarat itu adalah batil. Walaupun seratus syarat. Walaupun seratus syarat. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya hukum Allah turun lagi. Yang berkaitan tentang bari, bariro. Bahwasanya hukumnya wala adalah hukumnya orang yang membebas, membebaskan. Ya. Di sini majikannya bersyarat memiliki syarat, syarat yang mana syarat ini ba batil. Di dalam agama Islam, jika ada sebuah syarat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, syarat itu tidak boleh dilaksana, dilaksanakan. Contoh, entah itu dalam jual beli, entah itu dalam masalah muamalah ataupun masalah lainnya. Seperti ini contohnya. Seseorang misalnya dia menjual barang, menjual sesuatu, kemudian dia bersyarat, saya jual barang ini dengan syarat engkau tidak boleh menjualnya ke orang lain. Ya. Ini salah satu syarat yang apa? Menyelisihi kita kita kitabullah. Syarat ini diperbolehkan. Syarat ini diperbolehkan jika seandainya ada maslahat di sana. Ada maslahat di sana. Jika seandainya pembeli ini mengetahui, eh, penjual ini mengetahui bahwasanya pembeli ini dia tidak bagus kalau dalam menjual. Ya. Ketika kita menjual kepada dia, kita menjual dengan harga murah dengan tujuan untuk membantunya. Tetapi kita tahu bahwasanya orang ini nggak bagus dalam menjual. Nah, Artinya kalau menjual dia tahu jual murah, kemudian ya tergesa-gesa dan segala hal. Ya. Kemudian dia bersyarat. Nah, maka syarat ini dibenarkan. Karena untuk maslahat siapa? Maslahat pembe pembeli. Ya. Sebagaimana disebutkan ahlu ilm. Ya. Atau seseorang yang mengatakan beli tanah ini. Ya. Lebih dekatnya contoh seperti kita memiliki masjid. Kemudian ada tanah. Ya. Kemudian seseorang mengatakan beli tanah ini dan wakafkan di masjid. Nah. Ya. Beli tanah tanah ini, saya mau menjual tanah ini dengan engkau, tapi dengan syarat engkau wakafkan di masjid. Ini satu syarat. Salah satu syarat. Apakah syarat ini menyusui syarat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Iya. Pada asalnya syarat ini tidak tidak benar. Pada asalnya syarat ini tidak benar. Tetapi ketika di situ ada maslahah, di situ ada maslahah, maka ahlul ilm membenarkan syarat semacam ini. Dan ini pernah terjadi pada Utsman, ya. Pada saat itu Suhaib, ya, pada saat itu Suhaib yang menjual tanahnya kepada Utsman, kemudian dia bersyarat kepada Utsman bahwasanya saya jual tanah ini dengan syarat engkau wakafkan, ya. Engkau beli kemudian engkau wakaf, wakafkan, ya. Nah, sebuah syarat jika seandainya tersebut memiliki maslahat baik itu kepada pembeli ya, ataupun kembali kepada barang itu sendiri, maka syarat ini dibenarkan. Pada asalnya, seseorang ketika jual beli, dia tidak bersyarat bersyarat pada asalnya seperti itu. Kemudian ketika ada syarat maka syaratnya hendaknya sesuai dengan kitabullah. Ya. Sesuai dengan kitabullah. Jika bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan Al-Qur'an, maka syarat ini dibatal dibatalkan. Maka tidak dibenar dibenarkan. Kemudian juga di dalam kasus ini, ya, setiap syarat, ya, Rasulullah membatalkan syaratnya siapa? Syaratnya majikan bari, barirah. Karena syarat yang batil harus dibatal, dibatalkan. Karena kata para ulama, wa kullu aqdin fasidin wa au kullu syarti fasidin wa kullu ibadatin fasidin fa innahu yahrumu al-mudi fiha. Kata ahlu ilm, setiap syarat, setiap akad yang fasid, akad yang salah, atau setiap syarat yang syarat yang salah, atau setiap ibadah yang salah, diharamkan seorang meneruskannya. Seperti tadi, syarat bariroh ini syaratnya sah, salah. Maka Rasulullah membatalkan syarat tersebut. Atau ibadah yang salah, maka diharamkan untuk diteruskan. Seperti seorang sholat misalnya. Ketika sholat, sudah tahayat akhir. Ya, awal, awal akhir kemudian kentut. Wah, keluar malu saya. Teruskan aja lah sholat. Ya. Padahal dia buang ah, air, keluar suara, keluar apa angin. Ya. Tapi karena, aduh malu ini. Akhirnya dia meneruskan sholat sholatnya. Ini apa? Tidak, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena aslan syaratnya adalah salah, ibadahnya sah, salah, ibadahnya ru, rusak. Maka diharamkan seseorang untuk meneruskan, meneruskannya. Diharamkan seseorang untuk meneruskan, meneruskannya. Makanya Rasulullah SAW ya, mengharamkan syarat yang ditetapkan oleh majikan barirah karena menyisi kita kitabullah. Kata al-wala'u liman a'taq. Sesungguhnya harta warisan adalah haknya siapa? Haknya orang yang membebas, membebaskan. Selama yang bebe, yang budak ini tidak memiliki waris, warisan, eh, tidak memiliki ahli ahli waris. Kemudian yang ketiga, hukum Allah turun kepada Barirah. Ya. Pada saat itu, ya, Rasulullah SAW masuk ya, ke rumahnya, beliau melihat apa? Da, daging. Daging ya, dimasak di atas panci atau di atas bejana. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin makan, istri beliau cuma hanya menyuguhkan apa roh? roti. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mana dagingnya yang tadi saya lihat? Kok tidak disuguhkan? Kata istri Nabi SAW, kata Aisyah, wahai Rasulullah, daging itu adalah sedekah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak memakan sedekah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu diharamkan bagi Ali Muhammadin bagi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang kalau dinisbatkan kepada ahli bait, dia tidak boleh ya mahar apa mengambil sedekah, sedekah. Tidak boleh dia mengambil sedekah. Kenapa? Karena diharamkan. Dan ahlul bait hanya diperbolehkan apa? Sebagai gantinya adalah ghanimah. Mereka mendapatkan humus seperlima dari hasil, hasil rampasan pe, perang. Sebagai ganti pengharaman sedekah dan dan zakat. Ketika peperangan, mereka mendapatkan seper, seperlima. Nah, Istri Rasulullah mengatakan bahwasanya itu sedekah bagi Barirah, sedangkan engkau tidak boleh makan sedekah wahai Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Sesungguhnya sedekah bagi Barirah, tetapi Barirah mengasihkan kepada kita dalam bentuk hadi, hadiah. Ah, di sini ulama beristinbat dan di sini didapatkan hukum yang sangat banyak sekali. Bahwasanya jika harta itu sudah berubah, ya, ya maka dia menjadi halal, menjadi ha, halal. Contoh, seorang orang orang kaya tidak boleh dia memakan harta zakat. Zakat tidak boleh dikasihkan kepada orang yang yang kaya. Kata Rasulullah, la tahillu sadaqata laghaniin wal liqawiin muktasib. Kata Rasulullah tidak boleh seseorang yang kaya raya ataupun orang yang mampu berusaha untuk menerima sedekah sedekah. Kita tahu sedekah tidak boleh dikasihkan kepada orang kaya. Ada orang mengasihkan hartanya kepada orang fakir berupa zakat. Kemudian orang fakir ini mendapat uang banyak, hanya pun uangnya dia gunakan untuk masak ya, syukuran. Ya. kemudian dipanggil orang kaya. dipanggil orang orang kaya. Padahal yang digunakan untuk masak ini apa? Dari harta zakat. Ya. Di sini berubah hukumnya. Asalnya tidak boleh orang zakat ya mengambil harta dari za. Asalnya tidak boleh orang kaya mengambil harta dari za, zakat. Ketika harta itu sudah berubah dikasihkan kepada orang fakir kemudian ya berubah dalam bentuk undangan seperti walima ataupun dakwah ya maka menjadi halal bagi orang kaya tersebut untuk di, dimakan. Contoh lain, ya. seseorang misalnya terutang samanya, terutang sama sama dia. Saya memiliki uang, ya. kemudian orang berutang sama saya. Kemudian dia membayar utangnya dengan apa? Dengan uang yang haram. Bolehkah saya menerimanya? Iya. Dia bermuamalah riba, dia bekerja riba. Kita tahu pendapatan dia dari suatu yang yang haram. Tetapi dia memiliki utang sama sama kita. Boleh kita kita menerimanya? Ya. Di sini kata ahli ilmu boleh kita menerima menerimanya. Kenapa? Karena dia melakukan dengan cara haram, tapi ketika dia membayar kepada kita ada cara dengan cara yang yang halal. Ya. Dia melakukan transaksi yang haram. Tetapi ketika harta itu berpindah kepada kita ada harta yang ha, halal. Karena itu asli. karena dia membayar utang kepada kita. Seperti itu pula seorang anak misalnya diberikan nafkah oleh ayahnya dari harta yang haram. Ya, ayahnya mungkin perdagangannya dari suatu yang haram ya. Jual alat-alat musik misalnya seperti ya. Atau penghasilnya dari suatu yang haram ya dari hasil bank dan semacamnya. Ya. Boleh nggak seorang anak ini menjadi apa? Mengambil harta dari ayah ini. Para ahli ilmu mengatakan boleh. Seorang anak ya mengambil ya atau menerima harta dari ayah ayahnya. Ya. Karena walaupun ayah tersebut melakukan sesuatu yang haram, tetapi ketika dia memberikan nafkah dalam bentuk nafkah kepada anaknya, hati ini berubah dan harus kemudian dinafkahkan kepada anaknya yang mana ini merupakan bagian hak seorang anak mendapatkan hak nafkah dari ayah ayahnya. Maka kata ahlu ilm ini boleh sebagaimana kasus bari barirah ini. Sebagaimana kasus barirah ini, perpindahan harta dari suatu yang haram menjadi yang ha menjadi yang halal. Rasulullah SAW beliau pernah bermuamalah. Pernah beliau bermuamalah bersama orang Yahudi. Beliau pernah bermuamalah sama orang Yahudi, jual beli sama orang Yahudi, ya, meminjam uang bersama orang ya-, dengan orang Yahudi. Padahal kita tahu bahwasanya orang Yahudi itu pendapatannya apa? Dari suatu yang haram, ya. Mereka jual riba dan macam-macam. Harta mereka kebanyakan dari haram. Tapi Rasulullah SAW berdagang sama orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW pernah meminjam uang dari orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika hal tersebut berpindah, ya berubah bentuknya maka dia menjadi halal sebagaimana kasus kasus Barirah ini. Ya. Sebagaimana di dalam kasus kasus Barirah. Nah, ini faidah yang bisa kita ambil dari hadis hadis Barirah. Sebetulnya banyak sekali faidah dari hadis ini, tetapi ini inti dari hadis Barirah bahwasanya dia budak yang penuh berkah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tiga hukum ya. Tiga hukum yang berkaitan tentang bari tentang Barirah ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silahkan kalau ada yang bertanya. Fadal. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Mau tanya yang masalah eh, syarat berdagang tadi Ustaz. Berarti apakah kita juga tidak boleh melakukan transaksi dengan toko yang memberikan syarat Eh, barang tidak boleh dikembalikan. Apabila eh barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ah. Sedangkan itu kan kita tidak tahu waktu dibawa pulang ke rumah ada yang cacat kah atau iya, iya. yang apa. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa hukumnya seseorang bertransaksi dengan seseorang memberikan syarat yang batil? Apakah transaksinya boleh atau tidak? Kita katakan transaksinya boh, boleh. Transaksinya sah. Syaratnya yang bah, batil. Rasulullah SAW bertransaksi ya, ketika melunasi apa bari barirah. Aisyah bertransaksi ketika ingin melunasi bari barirah. Pada syaratnya apa, Bah? Batil diteruskan transaksinya. Ya. Oleh karena itu syarat batil tidak membatalkan transaksi. Tetapi syaratnya yang dibatal dibatalkan. Oleh karena itu di dalam Islam ada hak khiyar. Ada khiyar ketika seorang membeli suatu bah, barang. Ada yang namanya khiyar, khiyar majelis. Ya kiar yang di tempat tersebut. Seseorang boleh mengembalikan barang selama dia masih berada di toko, ya, boleh dia kembalikan tanpa ada alasan sama sekali pun. Ya. Ada juga khiar namanya khiar aib ya. Bahwasanya seseorang boleh mengembalikan barang jika sananya didapati cacat pada barang tersebut. Ada namanya khiar syarat ya. Khiar yang bersyarat ya. Eh, sebagaimana terjadi kesepakatan antara penjual dan dan pembeli. Oleh karena itu, jika ada syarat yang batil, transaksinya betul, tapi syaratnya yang dibatil, dibatalkan syaratnya tidak perlu dipenuh, dipenuhi. Tapi pada lagi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, terima kasih atas ah, <laughs> jawab. Uh, saya minta contoh uh, masalah Eh, yang tadi uh, untuk uh, pinjam kepada orang Yahudi Rasulullah tadi contohnya uh, yang pertama yang kedua uh, misalkan ada seseorang jual barang ke saya uh, tapi saya saya kasih tahu uh, saya aja yang belinya jangan dijual ke orang lain apa gimana itu oke hmm. Oke, itu aja. Ya Jazakumullah khairan, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertama contohnya Rasulullah SAW, ya, minjam sama orang Yahudi ya. Disebut dalam sebuah hadis, tuh Tufiya Rasulullah SAW Uhu Marhuna Rasulullah SAW meninggal sedangkan baju perang beliau digadai, digadaikan. Kita tahu bahwasanya gadai adalah seseorang mengasihkan barang dalam rangka sebagai jaminan uang yang dia pinjam. Ya. Itu gadai pada asal hukum Islam. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW berhutang sama orang Yahudi. Beliau meninggal sedangkan baju besi beliau tergadai, tergadaikan dengan orang Yahudi. Ya. Kita tahu bahwasanya gadai itu adalah sebagai penjamin dari utang yang kita pinjam. Ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah masalah bahwasanya seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, jangan dijual barang itu, saya aja yang membelinya, ya, saya aja yang membelinya. Maka ini tidak mengapa seseorang mengatakan kepada orang orang lain, ya bahwasanya saya yang akan memberi barang tersebut. Ya. Jika seandainya pembelinya ridha, penjualnya ridha, maka tidak, tidak mengapa, tidak ada, tidak ada masalah. Kalau kalau seandainya didasarkan atas sesama ridha, sama suka, maka tidak mengapa, tidak ada larangan dalam masalah ini. Tidak ada lagi? Silakan. Terkait yang tadi yang atah haram Ustaz yang yang pindah kepemilikan Ustaz. Uh. Uh, ada pendapat katanya kalau anak itu akan tumbuh jadi yang uh, takwa apabila nafkah yang kita kerjakan itu halal Ustaz. Ini gimana maksudnya Ustaz ya? Dengan yang tadi kan tidak berpindah kan jadi halal Ustaz ya. Ya. Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus ya. Disebutkan bahwasanya eh, dalam sebuah hadis ya, harta yang haram maka annaru aula bihi ya. Bahwasanya mereka lebih berhak ya untuk e, memakannya. Bukankah seorang anak yang soleh tumbuh dari harta yang yang tayyib, harta yang baik, harta yang halal, harta yang bagus ya. Terus bagaimana tadi disebutkan bahwasanya harta yang haram kemudian boleh dikasihkan kepada sang sang anak. Perlu diketahui bahwasanya pada asalnya seseorang memberikan nafkah kepada anaknya adalah harta yang yang halal. Seorang tua haram dia mengasihkan kepada anaknya harta yang ha haram. Ini harus diingat bahwasanya orang tua nggak boleh mengasihkan kepada anaknya adalah harta yang yang haram. Haram hukumnya. Dia mengasihkan kepada anaknya harta yang haram. Tetapi yang kita bahas adalah masalah dari sisi apakah boleh seorang anak dari sisi seorang anak, apakah boleh seorang anak memakan harta orang tuanya yang didapatkan dari yang haram? Iya. Karena orang tuanya pencariannya ha haram. Ya kita bahas dari sisi siapa? Dari sisi anak anaknya. Apakah boleh dia mengambil? Sedangkan ini kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak anaknya. Kalau dia tidak kalau dia tidak memakan kelaparan dia, ya, ya, tidak bisa sekolah dia, ya, tidak memiliki pakaian dia. Maka di sini dalam syariat Islam diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seperti kias terhadap hadis bari barirah. Kias terhadap hadis barirah. Asalnya haram kemudian dipindah ya berupa hadiah menjadi halal. Ya. Seperti itu pula harta yang didapatkan dari ribawiyah, dari harta riba misalnya, kemudian dikasihkan kepada anaknya, tentu saja perbuatan orang tua ini adalah do, dosa. Perbuatan orang tua ini adalah do, dosa. Kemudian harta ini berbentuk nafkah kepada ah, anak. Maka sang anak ini bo, boleh memakannya, ya, boleh memakannya. Taip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiqh. Eh, uh, Ustaz, mohon maaf kalau pertanyaannya keliru sesuai eh, sesuai, sesuai dengan penjelasan Ustaz tadi berkaitan dengan hadis barirah juga. E, pertanyaannya gini, saya pengembang, Aha. saya pengembang atau membuat rumah. Oh, iya. iya. Rata-rata orang nggak mungkin bayar cash cash karena rata-rata rumah rata-rata di sini ya harga 250 juta sampai ke atas lah. Hmm. Tetapi para ikhwan mau beli, lalu ada lembaga keuangan yang membantunya Apakah demikian juga dibenarkan? Karena kalau saya tidak salah tangkap, seolah-olah pembenaran. Ya, masih barangkali. Bentuknya seperti apa? Coba e, contoh yang nyatanya seperti apa? Oke, saya ulangi. E, saya pengembang jual rumah, hmm. tetapi para pembeli kalau secara tunai cukup berat. Iya. Lalu ada lembaga keuangan yang membantunya. Hmm. Apakah hal ini dibenarkan? Tetapi kalau melewati lembaga keuangan itu tentunya ada jiada. Hmm. Dan harganya mungkin saya tidak tahu angka-angka yang dilakukan oleh lembaga keuangan oh. atau pembiayaan atau bank dan sebagainya. Ya, apakah itu dalam hal itu karena kita ada tolong menolong dalam permusuhan ya. sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat kedua. Mas Iya. Ya bagus sekali pertanyaannya jazakumullah khairan. Ya bagaimana hukumnya seseorang ngeredit ngeredit rumah atau ngeredit yang lainnya kemudian dia tidak mampu membayar kemudian dibantu oleh pinen ya yang pembiayaan dan semacamnya apakah ini diperbolehkan atau tidak ya. <clears throat> kredit segitiga itu kredit yang diharamkan kredit segitiga adalah kredit yang diharamkan kenapa diharamkan e, di sini sebetulnya seseorang bertransaksi secara riba bertransaksi secara secara riba. Kenapa? Pertama, barang tersebut tidak berpindah. Artinya gini, <clears throat> ketika seseorang ingin membeli rumah kepada si fulan, kemudian ada uh, badan tertentu ya, yang mem siap membiayai, maka biasanya penjual ini sudah kerjasama pada badan pembiayaan tersebut. Ya. Badan pembiayaan tersebut kerjasama. Jika ada pembeli datang, ya, jika ada pembeli datang nanti langsung ke saya, langsung ke saya. Padahal di sini barangnya masih berada pada penjual per pertama, tidak berpindah kepada lembaga pembiayaan. Karena biasanya lembaga pembiayaan dia tidak tidak mau ru, rugi. Nah, di sini dari sisi ribanya di di sini. Pada hakikatnya orang ini membeli kepada siapa? Kemba, membeli kepada lembaga pembiayaan dengan harga berlebih sedangkan barangnya masih pada penjual per pertama. Adapun solusinya adalah dengan cara seperti ini. Solusinya kita solusinya adalah dengan cara kalau ada lembaga pembiayaan, ya, ada atau orang memiliki modal, maka hendaknya dia beli barang tersebut. Ya, dia beli barangnya tersebut, ya, dia beli, dia bayar, kemudian berpindah ke, ke tempatnya ke dia, seperti sertifikatnya dia ambil semuanya semua, sudah di tangannya dia, baru dia jual kembali kepada orang yang ingin mencari tadi. Nah, ini salah satu solusi solusinya. Ya, salah satu solusi solusinya. Ya. Biasanya seseorang tidak mau rugi, pembiayaan tidak mau rugi. Kalau seandainya barang tersebut berpindah, dia harus menyediakan gudang, dia harus menyediakan apa tempat dan ini memakan biaya biaya. Akhirnya mereka tidak mau tidak mau rugi. Ya. Nah, solusinya adalah pembiayaan tersebut dia membeli barang ter tersebut berpindah dulu ke tempat dia. Ya, dia harus menyediakan gudang, menyediakan segala macam, berpindah dulu ke tempat dia baru dia ju jual kepada orang yang pencah pencari tadi. Dia jual kepada pencari tersebut, ya. Ini salah satu solu, solusinya. Wallahu alam bisawab. Eh, maaf, maksud saya bagi penjual itu apakah terkena hak? Iya, penjual juga terkena riba karena tolong menolong dia. Ya. Tolong menolong dalam keba kebatilan. Ya. Wala ta'awanu al ismi wal wal udwan. Baik. Ada lagi? Ya, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.